Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil awwali qablal awail wal akhiri ba'da kulli zail والصلاة والسلام على سيدنا محمد الإنسان الكامل والمخصوص بأشرف الشمائل وعلى آله وأصحابه ذوي المكارم والفضائل وبعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حضرات المكرمين والمكرمات برا مشايخ برا حبائب برا سادة برا شرفاء الذين هم أمان الأرض برا علماء الذين هم ورثة الأنبياء Bapak-bapak dari pejabat pemerintah utamanya Gus Ibul Dima Izzuhu Fiddarain keluarga besar Pondok Pesantren Anwarut Taufiq hadirin hadirat rahimakumullah kula ngaturaken bab kemanten sebab nembe wonten akdun nikah malah Habib Jamal menawarkan kalau ada yang ingin maju nikah sekarang juga akan dilayani seperti apa dan bagaimana harapan dambaan keinginan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kemanten ini mari kita ikuti doa beliau waktu beliau menikahkan putrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha waktu itu usianya 15 tahun Engkang dipun nikahaken kalian rayi misanane Kanjeng Nabi piyambak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah usianya 21 tahun waktu itu selain Nabi yang memberi khutbah langsung juga Nabi engkang maringi Tungo kula terpaku dengan doa yang disampaikan beliau waktu akad nikah tersebut Beliau menyampaikan doa dengan doa yang simple, ringkes, mentes, teges, luwes, pantes, kewes, gandes, singamini sampai ngeleses. Allahu syamlahuma wa barakalahuma wa baraka alaihima wa adaba naslahuma wa ja'ala naslahuma mafatihar rahmah wa ma'adinal hikmah ummah. Doa ini manakala kita cermati ada enam poin. Enam poin tersebut dibelah menjadi dua bagian. Yang dua poin doa diarahkan kepada kemanten. Selebihnya yang empat poin doa diarahkan kepada calon-calon keturunan kemanten. Apa artinya? Bahwa Islam ini sebenarnya lebih mengutamakan generasi kita daripada kemanten kita. Menai manten sampun maklum, kadang kita niki ngeragati manten justru yang berlebih-lebihan. Sementara ngeragati anak cucu utamanya di pondok pesantren niki Trimo urutan wonten ing wingking. Monggo kita nderek Nabi, Kanjeng Nabi ndongakno manten hanya dua poin. Ndongakno calon keturunan manten sampai empat poin. Doa yang pertama, fajama Allahu syamlahuma. Semoga Allah menghimpun yang terserak dari kedua mempelai. Amin muga manteni mboten ruwet. muga manteni le mboten semrawut. Lek arruwetu dadine almacetu. Malah hebat lagi kalau doa ini diungkap dengan makna pondok pesantren, makna taklik, makna gandul, makna coro kuno. Kita punya metode yang sebenarnya sangat canggih Kiai-kiai kuno niki lek maknani kitab kuning akan makna taklik utawi iku apa ing dan seterusnya. Kalau dimaknani kelawan makna terjemah nampaknya hanya sebatas mudah-mudahan mantene mboten ruwet. Tapi lek dimaknani dengan makna pondok pesantren artinya akan lebih leluasa dan lebih mengena. Fajama'a jumlah dungaiyah mongko muga-muga ngumpulaken Sopo Allahu Gusti Allah samlahuma ing semua hal yang berkaitan yang bertalian dengan kedua mempelai. Dengan kata lain, Mugo-mugo mantene kalian Allah segera dikumpulkan menjadi satu. Amin. Mugo-mugo mantene segera manunggal. Mantene nyawiji pertama men menyatu manunggal jasmanine Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tidak ada artinya aku tanpa kamu. Begitu pula tidak ada artinya kamu tanpa aku. Itu artinya menyatu. Nekku ya. Nekmu, nekmu ya. Nekku itu menyatu. Repotmu menjadi repotku. Repotku ya dadi repotmu, butuhmu ya, butuhku, butuhku ya, butuhmu wong tuamu ya dadi wong tuaku, wong tuaku ya dadi wong tuamu, duwitmu ya duwitku, duwitku. Belum menyatu ini. Rusuh. Urung dadi dibaleni duwitmu ya duitku, duitku kapan cetrek Kapan akan menyatu? Rumah tangga beten tentrem nggih ngeten iki Duitmu ya duitku, duitku. Ya duitmu. Itu fa jamaah. Yang kedua, menyatu rohaninya. Maka orang Jawa menamakan garwo. Garwo iku sigarane Nyowo, nyowo siji dibelah menjadi dua bagian. Yang separuh ne manten lanang, yang separuh lagi nyowo ne manten putri diikat dengan nikah menjadi satu, maka namanya garwo. Susah disonggo bareng wong loro, Bunga dirasakno bareng wong loro. Garwo. Jangan keliru gerwo, bahaya. Kalau gerwo angger nggowo. Mbuh nek iso apa kok gelem ya Bahaya. Celaka lagi kalau sampai jadi germo. tuh angger moro. Pendak duwe duit moro. Pendak duwe duit moro sak paranan 100 ewu, geneping limo 500 ewu, boyok remek. Duit entek musibah bencana teko musibah bencana sampai detik ini masih sulit ditangkal, utamanya di negeri ini. Karena apa? Bukan hanya karena iklim yang sudah ekstrim saja, tapi lebih ditentukan karena semakin banyaknya perselingkuhan dan perzinaan. Apalagi di kota ini, pondok pesantrennya hanya 15, sementara hotelnya 500 Niki alhamdulillah napa innalillah niki. Maka nyumanggane Gusipul terus bunti supaya batu niki kata pondok pesantren nih pondok 15 hotele 500 nimpun dirintis kalian Habib Jamal mugi-mugi mangke berkembang katsarallahu amsalahu Allahumma amin ya maklum namanya saja batu batu itu kan bata bata batu batat batata rapal tasrifane kon bata nginep bermalam sapa wong siji bata bermalam wong luru sedangkan batu banyak orang yang bermalam di sini maka namanya batu yang sana pujon faujan <laughs> afwajang fasabbih. Jamaknya afwaja, mufradnya fauja. Yang sana dinoyo, dinian. <laughs> lah sedangkan yang sini bata-bata batu. Maka kalau begitu kita harus berjuang. Gimana caranya agar di batu ini akan tumbuh pondok-pondok pesantren selain pondoknya Habib Jamal ini untuk mengimbangi hotel-hotel yang tumbuh subur di batu ini. Mugi-mugi berhasil. Allahumma. Kula imut dawuhipun Syekh Mubashir At-Tarazi yang menyatakan innal ikhtifala bidzikra miladin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad sara wajiban asasiyya limuwajahati mastujida minal ikhtifalati dharratil ammah fi hadhil azminah bahwa sesungguhnya mengadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini sudah menjadi kewajiban yang mendasar, wajib asasi. Kalau tempo dulu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an menyatakan peringatan Maulid Nabi bid'ah hasanah. Disusul yang kedua Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan peringatan Maulid Nabi hukume mandubah. Sekarang sudah robah lagi Syekh Mubashir berpendapat bahwa mengadakan perayaan Maulid Nabi saat ini sudah menjadi wajib asasi. Ada hak asasi, ada wajib syar'i, ada lagi wajib asasi. Karena apa? Kangge ngimbangi, kangge mapak, kangge menghadapi semakin merajalelanya kumpulan-kumpulan Luwun sewu perayaan-perayaan ingkang isine mungkarat larangane agama. Maka kangge menghadang perayaan-perayaan yang tidak maklunah niki kita harus mengadakan peringatan Maulid Nabi. Maka mengadakan pondok pesantren, jumenengaken ma'ahidid diniyah di kota ini buat namung mustahabbah atau mandubah Kod sara meneng wae wajiban asasian limuwajahati mastujita minal ikhtifalatid darah al-amah fi hadhil azminah. Pun monggo kembali ke yang kedua, poin yang kedua, Fajama'allahu shamlahuma wa atau wa ya Allah wa barokalahuma wa baraka alaihima. Semoga Allah memberkahi kedua mempelai ini di waktu senang atau di waktu susah. Ini penting. Lahuma manfaat wa alaihima melarat. Bunga susah muga-muga mantene selalu mendapat barokah. Ingkang penting kula angkat barokah waktu susah. Urek. Ngertos burek? <laughs> Urek susah, tapi kok barokah mangke wangsul elek kumpul karo bojo anake tambah. Itu namanya susah barokah. Sementara pisah ranjang dengan istri, akhirnya kenal malih, usahane semakin lancar. Ini tandanya nuwun sewu barokah. Wis kerep susah tapi malah usahane semakin bangkrut. Nauzubillah min dzalik. Poin berikutnya, doa yang diarahkan kepada calon-calon keturunan kemanten. Wa atobanaslahuma. Semoga Allah meningkatkan mutu dan kualitas dari keturunan kedua mempelai. Amin. muga manten iki kagungan putra putri termasuk Zuriyah Toyibah, Amin. Anak sing bagus, anak sing beneh, anak ora kudu wakeh, luwih penting beneh akeh rabeneh ngerepoti wong tua, ngerepoti negoro Wanak sepuluh kabeh nakal, dugal, mursal, glonjom, gedabul, gleleng. Lakuane helek kaya leketek ing bawana dosane ngebaki dunyo donya akeh cacah tingkrem yah kakean polah ngentek ngentek itadah perang gampang kalah. Uraan sekaklaan turut dalan minum-minuman mabuk-mabukan ngombe yen ora pirtus ora lego pil koplo wis dadi kulino narkoba sabu-sabu togel wis dadi kebiasaan tawuran wis dadi pakulinan dikandani malah dalili dipentelengi wal malang krii ditundung minggat mulian arep dipendem ije urip durung mati arep didol ora payu sebab dudu rosokan aki kon tunggu ngentak ngentek-ngenteki gabah tundung ndek jobong rontoki kelopok didol ora payu diwehni wong liya ndak ana sing arep dipegat ora kena. Cilaka negara kaya ngene. Maka aja mung akeh tok, tapi akeh beneh sitok melenyok. Nauzubillah min dzalik. Cai e anak zuriyah thayyibah monggo dikirim teng pondok Anwarut Taufiq ragate murah meriah mengarah asah asih asuh dadine asoi alhamdulillah SPP ini wira teng pondok ngriki pinten sakulan. Gratis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Panjenengan tindak Surabaya dugi mbungurasih kebelet kudu kencing. Bayar napa mboten? Sak kencingan pira? Sewu, Lalek anyang-anyangen. Oke, langsung bayar. Ndek kene gratis ya Allah. Bejo dulurku batu mondokne putra putri teng tenggeriki, boten ragat majanan gratisan bilangi wadin wala ujrotin alhamdulillah alhamdulillah wa ja'ala naslahuma mafatihar rahmah wa ma'adinal hikmah wa amnal ummah. Tiga poin ini harus kita haturkan dengan bersamaan. Dan semoga Allah menjadikan keturunan kemanten ini lulus menjadi anak cucu yang mampu membuka pintu rahmah. Amin. Muga-muga calon anak imanten ini menjadi anak ingkang mampu membuka Islam yang rahmatal lil alamin. Amin. Islam yang ramah, Islam yang untuk semuanya, Islam ahlus sunnah wal jamaah buktinya poin berikutnya lajeng ma'adinal hikmah wa ma'adinal hikmah le anak niki Islam pun Islam yang rahmatan lil alamin maka lahirlah ma'adinal hikmah anak cucu yang mampu menjadi sumber ilmu dan kebijaksanaan lempun ngaten lahir poin berikutnya wa amnal ummah menjadi anak cucu yang mampu mendatangkan aman, tenang, damai, kesejukan di tengah-tengah masyarakat. Saat ini masyarakat umat, Utamanya kita umat Islam sendiri sering dikecoh dengan di kafir-kafir no, podo islame kok. Gampang-gampang mengfonis kamu kafir. Padahal ini vonis yang sangat berbahaya. Akeh kang apal. Cukup, cukup, cukup, selawan. Oke wong ngapal Quran hadis tiba tibake mung dingin ngafirno kancane. Akhirnya masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang. Itu sebabnya ada sekelompok masyarakat yang tidak bijaksana itu sebabnya ada anak manusia yang tidak mampu mafatihar rahmah membuka pintu rahmah yaitu Islam yang rahmatal lil alamin. Sebab Islamnya tidak ramah maka menjadi orang atau manusia yang tidak hikmah, yang tidak bijaksana. Dari tidak bijaksana lahirlah nuwun sewu keadaan sing boten tenang di tengah-tengah umat dan masyarakat. Mila kula sering ngaturaken Islam Islam di Indonesia ada tiga kelompok. Pertama Islam garis bebas, kedua Islam garis keras, ulo mengikuti Islam yang ketiga garis pas, garis ahlus sunnah wal jamaah Bahasa Gus Ipul niki garis rembet-rembet. Wong putri ini wedaan sing tepak rembet-rembet lek kakean wedak ngentek-ngenteki ragat atik merok-merok kaya totok kerot ngeden-ngedeni lek ora wedaan boten gaul maka sing enak bainar bainal merok-merok wal <laughs> boten wedaan jadinya rembet rembet inilah garis pas garis bebas garis bebas semuanya diperbolehkan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asngari muassisi jamiyati nahdlatil ulama wa raisi hal akbar rahimahumullah rahimahullahu taala wa dimat barakatuhu alaina amin dalam bukunya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan itu namanya Islam ibahiyun, Islam yang memperbolehkan semua hal. Yasinan boleh, tahlilan boleh, maulidan boleh, manakiban boleh, ziarah kubur boleh, tapi terus boleh, tidak ada yang tidak boleh. Orang sholat ya, sampai hansing tidak boleh. Kelompok mereka tidak sholat boleh, tidak poso. <laughs> boleh. Nah, ini lanang wadon durung nikah, hubungan bebas boleh. Ini namanya kelompok Islam garis bebas. Kelompok ini sudah merajalela di mana-mana, mulai kota-kota sampai ke desa-desa. Berhati-hatilah, sasaran tembake wong sepuh-sepuh, lek ora kerep ngaji, buatan sering derek kiai kados Habib Jamal, gampang diapusi. Monggo, lek mbiyen cukup al-ittiba kita akan selamat, tapi sekarang ditambah harus al-ijtima' harus kerep kumpul, sering menderek majelis poro ulama, poro habaib, poro kiai, cek selamat dunia akhirat. Yang kedua Islam garis keras, nopo-nopo mboten pareng tahlil ndak boleh. Yasinan ndak boleh, manakib ndak boleh, peringatan maulid ndak boleh. Wah, jen payah ngeten iki derek. Nah, maka derek mawon kelompok yang ketiga Islam yang garis pas seperti yang ditulis wonten ing SPBU pom-pom paling depan ada tulisan pasti pas. Boten wani pom nulis selain itu, ditulis pasti bebas entek solarmu diganti, ditulis pasti keras, ndak payu bensinmu. Yang ada pasti pas. Artinya siapapun yang masuk dalam pom akan dilayani dengan pas dan puas. Masuk dalam pom cari solar, dikasih solar, pas puas. Masuk dalam SPBU cari premium, dikasih bensin, pas puas. Masuk ndek pom, ndak cari nopo-nopo, hanya numpang solat, dipersilahkan. Nah, <laughs> inilah Islam yang rahmatal lil alamin. Monggo berhati-hati. Kanjeng Nabi 14 abad yang lalu sudah maringi nuwun sewu pancaran sinar yang cemerlang liwat doanya, liwat pernikahan Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul kalian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma yang dari pasangan nikah inilah lahirlah as-sibtain dua cucu Nabi yang sangat disayang dan dari as-sibtain lahirlah para habaib para sada termasuk Habib Jamal menika wa ilas sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min dakhani ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fattakhiri. Akhirnya Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kula mboten napa eh, nopo nggih namung enten iki waget kula kula nderek Gusipul namung pengin ngalap barokah lan syafaat saking majelis lan para habaib masayikh ingkang rawuh wonten menika majelis iman-iman Habib Hasim Al-Banwani <laughs> rawuh wonten menika majelis ingkang badhe maringi dawuh-dawuh mawaid wonten menika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh